<laughs> Salawat salam datang kajeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Adik-adikku yang saya cintai sebelum kita masuk ke materi Mari kita yang pertama yang paling utama saya ngajak jenengan nata niat dulu menata niat dulu sebab innamal a'malu niat segala sesuatu itu tergantung pada nih niat ono uang budal lah masjid niatnya sembayang ya oleh ganjarannya sembayang tok ono uang budal lah masjid niat sembayang niat ngaji niat sodako niat itikaf ganjarannya boleh double double sekarang yang pertama yang paling utama niat nopo Nah, niat turu niat silatur rahim ketemu koncone mamin muslima ini fayata sofahani illa gufira lahuma qabla ayatafarraqa ono wong muslim loro salaman sak suwene salaman gak dicoplok lontrok dusone masih yo gak dikentrok-kentrok dengan syarat lanang ambek lanang wedok ambek Wetok, duduk lanang ambek wetok mari ngono ambek titik titik titik titik. tik. Mboten sopo sapa biasane? Gak boleh, laki-laki tetap sama laki-laki, perempuan tetap sama perempuan. Yang pertama diniati silaturahim, yang kedua niat apa? Niat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai di alam dunia misale mas-mas seneng ambek artis misale seneng ambek sopo misale mas-mas seneng ambek artis misale Lesti misale oh bahasanya ya wis biasanya ada SMK ini ki Anya ya Anya Geraldine hmm, nek Anya yang ngerti ya wis misalnya area-area seneng ambek Anya Geraldine meneh nak akhirat yo ya gombol karo Anya Geraldine Area wetok-wetok niki seneng ambek sapa seneng ambek misale misale Jeffrey Nicole misale ya Allah aresan SMK kita yo ro ganteng misale sing wedok-wedok seneng ambek Jeffrey Nicole berarti nak akhirat yo gombol karo Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole Anya Geraldine panggonane gak jelas Boh iku nang surga Boh iku nang neraka panggonane gak jelas tapi ini kulon jenengan saya sama jenengan seneng sama kanjeng nabi panggonane pun jelas di mana di surga ini yang namanya ma'iyah apa dek kok iso ma'iyah itu loh ma'iyah napa nah ma'iyah itu apa ma'iyah itu bersama-sama bersama-sama itu apa bareng-bareng bareng-bareng itu apa gerombolan gerombolan itu apa ma'iyah jadi ma'iyah itu bareng-bareng kanjeng nabi kepengen ketemu jenengan jenengan kepengen ketemu kanjeng nabi ini namanya ma'i ma'iyah kanjeng nabi kepengen ketemu jenengan jenengan kepengen ketemu kanjeng nabi podo-podo kepengen ketemu nih tamu kepengen ketemu sing duwe oma sing duwe oma kepengen ketemu ta tamu ini namanya ma'iyah lah gimana caranya biar kita bisa ma'iyah sama Nabi yang pertama sing akeh moco sholat sholawat moco sholawat ini penting kenapa? karena Nabi itu makhluk kecintaannya Gusti Allah penting kenapa? Alkisah ada paman Nabi jenenge Abu Lahab Abu Lahab itu semasa hidupnya sudah dicap neraka padahal gorong mati sudah dicap neraka saya selana rong datalahab neraka pak Abu Lahab ambek bojomu gorong mati wis dicap neraka Abu Lahab dicap neraka cuman setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa mergo apa pernah seneng ambek kelahiran kanjeng Nabi Abu Lahab dicap neroko, tapi Senin mendapatkan keringanan siksa soalnya pernah seneng ambek kelahirannya kanjeng Nabi saking senengnya ambek kelahirannya kanjeng Nabi Abu Lahab sampai merdeka no budak kanjeng Nabi lahir dapat kabar kanjeng Nabi lahir seneng oh ponaanku lahir eh ponaanku lahir di kudang jangcung cincang cincung, jangcung cincang cincung, jangcung cangcung jangcung jang, jang, jang, jang, jang, jang, jang, jang, jang Dikutang Abu Lahab seneng eh ponaanku lahir, ponaanku lahir. Ponaanku lahir, alhamdulillah seneng. Cuman ketika Nabi menginjak umur 40 tahun, ketika Nabi menginjak eh, tak berdiri ya. Sampeyan kok kok ribet dhewe ngono iku lha deh. Sapa namanya Reiki? Sapa? Hah? Nanda Nando gua ya jenenge Nando Wis gak apa-apa Nando Mas Nando sama aja umek kae nggih Abu Lahab ketika Nabi lahir seneng tapi ketika Nabi menginjak umur 40 tahun Abu Lahab gak terima karena Nabi diangkat menjadi Rasul gak terima loh sing dadi nabi kok Muhammad lo sing dadi utusan kok Muhammad lo sing dadi rasul kok Muhammad kah wes mari wes mari dadi aku lah nggak terima kenapa karena saat itu Abu Lahab adalah tokoh masyarakat Jadi Abu Lahab gak terima wes kadung dadi tokoh masyarakat mari ngono ono arek anyar diangkat menjadi rasul egoisnya keluar egoisnya keluar sombongnya keluar uang nek wes kadung sombong iku gak iso delok kesalahane dewi. delok kesalahane wong liya Uang nek sombong iku guys, untuk ndelok kesalahane dhewe. Kalau kata pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tidak kelihatan. Nek jarene wong Jawa sak kecut kecut kelek, nek keleke dhewe yo sedep ae. Wayahe mulut Nabi kaya ngene keruntelan sumu, hmm, keringetan kotos-kotos, tangan delek kelek. Hmm. Ya iki kelek paling sedep sak SMK Tanwir ya iya sampe nambu dewe, na wong liya yang ngeblak dadi wong nek wis kadung sombong sombongi metu dia gak bisa melihat kesalahannya sendiri delok kesalahannya wong liya tok puinter Abu lahat seperti itu sombongnya metu gak karu-karuan sombongnya metu gak terima Nabi diangkat menjadi Rasul akhirnya nopo Abu Lahab setiap hari pun dicap neraka kali Gusti Allah Allah sudah dicap neraka cuman setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa gara-gara pernah seneng ambek kanjeng Nabi Nabi itu makhluk kecintaannya Allah jadi kita bisa lewat jalur patas tapi lek tak delok wajah-wajah arek meriki ki wajah-wajah ahli swarga kabeh nek sida lho nek sida. kira-kira sida apa mboten oh sida nggih eh? gini potongannya ahli Suargo, niku ngelampai perintah nebihi larangane Gusti Allah melakukan perintah menjauhi larangannya sekarang saya tanya kata pundi sampean ngaji ambek nontok TV ngaji hmm gak percaya belas akendi nyekel Qur'ane ambek HP ne saya wedok tahu itu akendi sampean wiritan ambek rasan-rasan akeh ndi ngetokno zakat mal ambek zakat mal terakhir akendi ndi sampean wiritan ambek gendaan Astaghfirullahaladzim Abdullah dikri fa'lam annahu Samen aku mayat terus samen tahlili sama jenengan bisa lewat jalur patas lewat jalur patas lewat kanjeng Nabi contohnya seperti ini misal di rumah ada yang namanya Pak RT Pak RT punya istri namanya Bu RT Pak RT ini ternyata punya gak seneng punya rosok gak seneng sampai salah satu warganya misalnya jenenge Bu Plekenut misalnya pokoknya gak seneng ambek buplek kenut suatu ketika Pak RT iki dimintai tanda tangan sama buplek kenut Bu, di TV dimintai tanda tangan, mantun ngoten. Habis itu, Pak RT cerita ke Bu RT, Bu, aku mau Bu dijalui tanda tangan ambek buplek kenut. Aku males delok wajahnya Cerita deh Bu RT. Cari Bu RT, lu lapo loh Pak kok dikei tanda tangan? Iya, cek cepet Suatu ketika pas dalu-dalu Pak RT tidur sama Bu RT ya iya. <laughs> Pak RT tidur sama Bu RT. Anaknya Pak RT tangi jalan-jalan terus kejegur got ditulungi ambek Bu Plekenut ditulungi ambek Bu Plekenut Pak RT ndolei kabel mah didok doki tok tok tok assalamualaikum wonten yuga kulo mboten Omas di didok-doki tok tok tok Assalamualaikum wonten yuga kula boten Omas di didok-doki tok tok tok Assalamualaikum wonten yuga kula boten. kabeh omah didok-doki kecuali Sito omai buplek kenut akhirnya buplek kenut tahu melihat Pak RT ndoleki Pak RT sampean lapo Pak RT ndoleki apa Pak RT gak seneng lapo Iki lho Pak RT, mau dalu iku anake sampean kejegur got, terus tak tulungi, tak kei mangan, tak kei ngombe, tak kei obat, saiki keturun nang omah. Apa jawabannya Pak RT? Oh alah. Logikanya seperti ini, Pak RT asale gak seneng ambek buplek kenut, tapi gara-gara buplek kenut gati ambek orang yang dicintai ambek Pak RT anaknya Pak RT akhirnya Pak RT yo ya melu ga gati faham ya jadi bisa lewat orang yang paling dicintai oleh Allah lewat jalur patas kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso nanging ora kaya umume menungso kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten gombol karo gragal ngerti gragal gragal itu ya wae saiki karo gragal rek gragal iku watu ha watu cilik tadi nabi kerikil kerikil tadi nabi itu ibarat gerak nabi itu ibarat inten inten permata sampean kabeh iki kerekele makanya poro kerekel-kerekel yang dihormati Allah senajan kerekel ayo sing akeh moco sholat sholawat sholli wa salim iman sehop terus tujuannya sampe nono terbang nang kono apa sholli wa salim iman. membaca sholat sholawat yang kedua gimana caranya cek ini sakit gabung sama nabi niru akhlake kanjeng nabi kanjeng nabi itu akhlaknya gimana gak neko-neko pokoknya nabi iku dadi wong api tok kalau jenengan mek dikongkon dadi wong api tok wong api niku ya napa wong api iku ciri-cirine gak ngamu ciri ciri nih wong api iku gak ngamuan, gak akeh ngamuan. nabi ku gak neko-neko cita-citanya nabi itu sederhana innama bu'ithu mama karimal akhlak aku diutus adalah untuk menyempurnakan ah akhlak akhlak tok sampean mek dikongkon dadi wong api tok Alkisah Nabi pernah berangkat ke masjid berangkat ke masjid lewat jalan setapak lewat jalan setapak mari ngono Nabi diidoni ambek wong diidoni ju kanjeng nabi ngomong apa suwun gak kapok nabi besok lewat situ lagi diidoni mana ju nabi ngomong apa suwon gak kapok mana soe mana nabi lewat kono mana diidoni mana ju nabi ngomong apa suwun ya persis kayak arek kene di nggih ju juh asun ah, Nabi gak marah padahal diidoni koyok ngono suatu ketika Nabi lewat situ lagi tapi sing idoni ki gak ono Nabi dolei lho sing biasane ngidoni aku nang di nang di sing biasane ngidoni aku didolei ternyata si fulan yang biasa neng ngidoni Kanjeng Nabi loro akhirnya apa disambang ambek Kanjeng Nabi nang omai, tok tok tok assalamualaikum Waalaikumsalam. Sinten? Kulo, kulo sinten? Kulo Muhammad. Muhammad sinten? Langganan idumu. Ya Allah, kafir kaget. Wahai Muhammad, semua teman-temanku tidak ada yang menjengukku, tapi engkau yang setiap hari saya ludahi malah menjengukku. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong kafir melbu Islam gara-gara delok akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berdakwah gak kudu ngoceh, gak kudu Wow, oh, assalamualaikum. Gak harus seperti itu, cuman menunjukkan akhlak. Kanjeng Nabi isok rayu, wong kafir melbu is. Islam. Mangkane sampean kabeh mek dikongkon dadi wong apik tok. Wong apik niku enak. Apa kok enak? Sebab wong apik iku mati tergantung kebiasaan. Nek wonge apik berarti matine a apik. Man hayya ala syai'in mata aleh. Tiang niku mati tergantung kebiasaan. Ini kisah nyata. Onok wong wedok uwayu putih dukur masya Allah nek koyok areke nek ngono koyok sapa ya Is gak ono lah gak ono. Ono are uwayu, masya Allah sakit di rumah sakit paru-parune rusak. Saking lorone sampai gak iso ngempet dene berok-berok gak karu-karuan. Kali ayah kulo sama ayah saya di bembing, La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha Pasien wedok iki gak melu la ilaha illallah padahal pasien-pasien liane melok kabeh. Ayahku lo ayahku sek oh bembeng la ilaha illallah akhirnya aku inisiatif. Yah, iki paling kedawan ya. Makane ae no ae. Akhir no Allah, Allah, Allah, Allah pasien-pasien penggere iki melu kabeh Allah Allah Allah arek wedok iki gak melu mari ngono suwe-suwe kan pegel ya nek pegel berarti ngombe tak ngombe dhisik dibimbing Allah Allah Allah sampe nek ngerti pasien-pasien penggere iku melu kabeh Allah sampai rumah sakit iki rame sampai rumah sakit iki rame Allah Allah pasien-pasien penggere iki sampai melu kabeh Allah Allah pasien wedok iki gak melok mantun ngoten wis pegel akhirnya mandek kabeh mandek kabeh wis gak sing dikir arek wedok sing paru-parune rusak iki tiba-tiba tangi cekekel terus ngamuk-ngamuk gak karuan terus meso J arek wedok meso J mari ngono plek mati oh berarti arek wedok iki biasane senengane kebiasaane meso meso J meso me meso, meso. Dati orang mati, orang meninggal itu tergantung kebiasaan. Nek api, mati matine nggih mesti a Api uang nek kebiasaane elek, nih ya mesti eh elek. onok mane? Onok uang niku nazak, gak mati, gak urip, gak mati, gak urip, gak mati, gak urip. Nazak gak karu-karuan, mari ngono akhirnya ono tonggone ngomong, iki paling ngenteni dolore sing paling tua celuken dolore yang paling tua engkau lak mati mari ngono dicelokno dolore yang paling tua ternyata saya gak mati-mati oh paling iki ngenteni adek yang paling nom celuken engkau lak mati dicelokno adek yang paling nom ternyata saya gak mati-mati mari ngono ono salah siji tanggane ngerti wong iki duwe kanca raket celukno kanca rakete begitu kerungu suarane konco rakete wong sing nazak iki langsung cekekel tangi terus ngomong saiki metu nomor piro oh oh berarti wong iki biasane melu jam iya atau gelia, wah totoania dadi tiang niku mati tergantung kebiasaan pengen mati nih api khusnul khotimah aneh nggih kudu a ah. api mulai dari sekarang kudu ditoto dadi wong api punya adek punya sing punya adek nek pengen adek api aneh nggih kudu api sebab adik iku niru contone sekarang niki ilustrasi yang saya bawa kemana-mana saya ingin minta tolong semuanya tangannya diangkat kabeh yuk kabeh tangannya diangkat sekarang gerakkan pelan-pelan pelan pelan lebih cepat lebih cepat lebih cepat lebih cepat saiki dele nang janggote dewe-dewe dele nang janggote dewe-dewe dele nang janggote dewe-dewe lho kula ngomong napa janggot lah penyekele batuk contohnya batuk terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diomongkan Samen pengen adek-adek api ngomong dek ayo dek ngaji yo nang masjid dek samen iku lo jamaah mbak nonton TV kira-kira adek budal apa mboten mboten adek niku niru contohnya generasi muda itu niru ndukur ndukure Kenapa sekarang kok sering terjadi degradasi moral atau kemerongsotan akhlak? Salah satu faktornya adalah kurangnya keteladanan. Jadi adik-adik iki gak ono sing dicontoh. Delok mbak En, delok mas E, ya wis kau ngono iku. Akhirnya E ya ngono. Iku pengen adik-adik api generasi ini lebih bagus samian mulai dari sekarang ditoto hubungan dengan Allah kudu api hubungan sesama manusia kudu api api pengen generasi bagus aneh nggih kudu ba bagus sebab adik iku niru contoh nih generasi yang selanjutnya niru mbak mbak eh niru mas mas eh pengen adik e api sampean gak kudu api oh misalnya pengen adik e ahli ngaji samen kudu ahli ngaji apa kabar sedino Qur'ane dicekel ping piro ayo apa kabar Qur'ane dicekel ping piro sedina Nah, pulang dari sini Al-Qur'ane dicekel ya. Nah, dicekel nggih. Dicekel Qur'ane dibuka ditelok oh sik ana tulisane tutupan maneh. Gak apa-apa suwe-suwe eman wudu nyekel Qur'an diwaca pisan, diwaca Qur'ane. Aku ah, aku isin ning, kula niki isin ning ngaji kula gak lancar. ngaji kula niku sik gratal-gratul. Sampeyan ngaji gratal-gratul iku ganjarane malah loro. Siji ganjarane gratal, nomor loro ganjarane. iki nabi yang sanjang nabi, cuman bahasanya nabi mboten keratal keratul, Bahasanya nabi itu walau ya tak tak senalso megap-megap, senalso eh, meskipun terbata-bata falahu ajeroni ganjarannya dua satu ganjarannya dia e mau Quran sing kedua nek kangelan mau Quran tapi tetap semangat mau Qur Quran ayo sing seneng maulid nabi momen maulid nabi sing seneng mau solawat belajar silsilah silsilah kanjeng nabi nek sampean wis repot bingung ah silsilah nabi cek dawane gak usah neko-neko iki lho ana lagu sing biasane sampean saged belajar silsilah nabi Abdullah nama eh sik ketawal mbak sakit ya yuk rohatil suka duka yang penuh Allahumma sholli ala Muhammad setelah ini momentum maulid Nabi ayo dijadikan e, dijadikan pembelajaran. Maksudnya apa? Yang pertama banyak membaca solawat, yang kedua ayo niru akhlaknya kanjeng Nabi. Akhlaknya kanjeng Nabi gak usah neko-neko, sing penting dadi wong api. Ciri-cirine wong sing api, i uang kang warna-warni kang warna-warni. ono uang api iyo di i. ana wong elek ya. yo sik pajak. <laughs> Wong api iku wong api diapii wong elek ya diapii. Duwe salah gelem ngakoni wong api nek salah gelem ngakoni ngakoni koncone salah ya dituturi ya dituturi ana iso ya diwurui maling ketangkep di cari wong api saya dikepuri <laughs> wong api pean isya eh, pengalaman ngono kadang arek-arek iku PWD sembayang digandeng kape usolli fardhu subhi wadzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i Allahu akbar malekate bengong iki sembayang apa sih jadi setelah ini ayo berubah dadi wong api. Sing pertama hubungan sama Allah kudu bagus, sing kedua hubungan sesama manusia nggih kudu bagus bagus hubungan sesama manusia itu kali sinten sama guru awas hati-hati guru ini juga orang tu tua orang tua di rumah ya orang tua isamean sing di sekolah orang tua isamean ya gu guru awas nek atik wani-wani ambek guru podo-podo ambek wani ambek wong tu tua ngerti ceritanya maling kundang Oh iya, sing maling TV ku ya ya sak karep lah dadi maling kundang iku ini sukses gak sukses gak karu-karuan tapi gara-gara dungone ibu eh akhirnya maling kundang dikutuk menjadi ba batu awas hati-hati dungone ibu iku mandi dulu ada ulama jenenge juret siapa? juret juret iki ahli ibadah pokoknya ahli ibadah saking ahli ibadah sampai juret iki tumbas tanah sak petak gawe ibadah tok suatu ketika juret iki mau diceluk ambek ibu e juret red juret red biasanya ibu lek ini bali anaknya lah gitu ya di pemburine tok umi mi laila wah podo ibu e juret gengono, jurat. juret Sauti ambek curat ya Allah nak kok cek awakmu nak ibu celok-celok ket mau sampai korane garing tak ngombe dhisik nak Jurek ana Masya Allah Gang dilu ana wong wedok meteng keliling kampung aku meteng sing ngetengi aku juret aku meteng sing ngetengi aku juret Masya Allah jenenge wong zaman biyen sensitif ambek perzinaan juret dikaploki tanggon ibadah dihancurno he juret Jangan sembunyi di balik ibadahmu iki ana wong wedok meteng gara-gara awakmu. Juret gak ngerti apa-apa. Lho, kula mboten semerap. Oh, gak iso. Iki wis ana buktine juret dikaploki gak karu-karuan. Oh, dikaploki. Pun ngeten mawon, nek pancene niki jenengan tuduh anak kula, kula saged mbuktekno nek anak iki dudu anakku, tapi ngenteni bayi niki lahir. Akhirnya apa? Dienteni sampai bayi niki lahir. Bayi lahir, begitu bayi lahir, perucut cilik sirai dicekel ambek juret ditakoni awakmu anake sopo are bayi cilik jawab aku anake Mas Nando RSM Katanwir wes pokoknya intinya duduk anake juret tapi gara-gara juret gak nyauti ibu karena e karena tunggu nih ibu e akhirnya juret kena imba imbase kena imbase di yang ambek wong kampung makanya hati-hati ibu-ibu jenengan nek misale ditimbali ibu e nyaut hati-hati tunggu nih ibu ikuman mandi ini ki sebenarnya juga peringatan buat ibu-ibu adik-adik jenengan adik-adik nek misale menit hati ibu nek ngomong kudu sing ati ah ati jadi seorang ibu itu nggak boleh ngejudge anaknya ngejudge itu apa ya ngejudge itu ngecap anakku lo nuakal nakal temen nek ono ibu ngomong anakku lo muokong mokong temen sebab ucapan adalah do doa nek jarene wong biyen cari jarene ono wali liwat do apa temen kau yang ngono nggih wonten omongan adalah doa apa mana omongan ibu jadi ada cerita ono ibu-ibu iku anaknya gak Mulai-mulai dolen dolen gak Mulai-mulai ibu ngomong anakku iku lo dolen gak mulai mulai wes jarno gak usah mulai menisan jarno cek kentir nang kali meniso eh kentir nang kali mulane kudu sing ati a, ati wong wedok-wedok kudu kuat ibu-ibu calon ibu-ibu iki kudu kuat kudu pinter menjaga diri adik-adik awas hati-hati jangan gampang termakan omongan buaya buaya awas hati-hati awas hati-hati perempuan rawan tidak bisa menjaga diri eleng kalau di dalam botol biasanya nek de aqua biasanya nek de aqua itu ada tulisannya ada tulisannya do not accept if the cell is broken jangan diterima kalau segelnya rusak wong lanang nek gudo sampean iku mek gudo tok gak niat rabi kok iso ngomong pengalaman nih lho lo iya sampe nek gak percaya wong lanang kayak gini ya gudo sampean ngecet. Assalamualaikum lagi ngapain wis gak usah bojo antok arek lanang kaya ngono ku bojo antok wis modus tok mari ya wis tau iya gak semua laki-laki ku ngecat sampean ingin menikahi awas jaga diri jangan sampai segelnya ru rusak nek sampai segelnya rusak awas gak semua laki-laki bisa menerima bujuk itu saya itu pernah punya teman laki-laki teman laki-laki punya pacar punya pacar perempuan ya masa laki-laki <laughs> laki-laki punya pacar perempuan mari ngono kabarnya rumornya si perempuan ini wes pernah di anu-anu es ingono ngono lah wes pernah dimacem-macem mbok dicekel tangane diapa no mbok ya apa lah inti nih. terus saya tanya iseng sampean ngono ku kate no bojo ta yo ya gak ngene iki ya mek seneng-seneng tok pacaran mana nek bojo aku dole arek pondok ae sing sing suci apa gak kurang ajar makanya perempuan harus bisa menjaga diri ya dek ya perempuan harus dijaga dirinya tamengnya diperbaiki ayo sing ganteng-ganteng ojo gandolan sing ayu-ayu sing ayu-ayu ojo geleman sing ganteng-ganteng ojo gandolan sing ayu-ayu ojo geleman awas hati-hati iki bojo itu delok wajah-wajah buaya kene wis ketara awas habis ini momentum maulid nabi kudu lebih baik berusaha dadi wong api gitu nggih Hubungan sama Allah harus bagus, hubungan sesama manusia harus bagus, sesama temene, karo kancane gak usah tukaran, gak usah tukaran karo kancane kadang ono konco sak konco rasan-rasan, ono apa ke? Konco sak konco padahal sik konco, ngono ya sik tukaran. Nah, gak usah eker karo konco sebab ore botokon kon konco. Ono repot jaluk tolong he jawaban konco ngono ya ana repot nyaluk tolong konco teng rumah sakit sing nyambangi konco numpak penduso sing mikul konco mayit leler medani. salat rasan-rasan ana apa ke sing biasane rasan-rasan iku wong lanang atau wong wedok wong lanang sing biasane akeh omong iku wong lanang makane nek ana wong kakean omong biasane diarani lambe Kan konco, sak konco, rasan-rasan, iren-irenan. Duwe kelambi api ireni, Sing banter, konco-konco sing nang jopo cek kerungu kabeh. Duwe kelambi api diireni. Kelambine elek gak direken. Duwe gelang gede Pamerno, Gelangi karet disetepno. <laughs> Jajahat. Salatullah salam perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, lah kate sampai kapan? Sampai meneh. Ya wes samen sing anteng nang kene nggih. Aku tak boleh. Ya wes sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama New. Oh iso palapai. <laughs> pengajian memperingati Maulid Nabi mugi-mugi manfaat barokah nggih. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup eh, saya mau minta barokah doa Fatihah.